mari kita fahami kunci dari Imam Ghazali rahimahullah taala kita lanjutkan kita sudah sampai kepada pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali bahwa yang harus kita berani adalah niat di dalam menuntut ilmu menuntut men, ke, ke, tujuan daripada menuntut ilmu niat di dalam menuntut ilmu niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena pengin dianggap lebih unggul di antara kawan-kawannya. Bukan untuk berdebat, bukan untuk pamer ilmu, bukan, tapi kita menuntut ilmu untuk agar kita punya bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ilmu yang manfaat. Baik, kita langsung saja kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal. wa alam ketahilah, wa alam ketahuilah wahai murid annan nasa fi talabil ilmi manusia itu di dalam urusan menuntut ilmu ala thalathati ahwalin ada tiga model dan tiga keadaan dalam menuntut ilmu ada tiga keadaan. Yang pertama, rajulun seseorang Tolabal ilma menuntut ilmu liyattakhidahu untuk dijadikan ilmu tersebut liyattakhidahu untuk menjadikan ilmu tersebut zadahu bekalnya ilma'adi untuk di akhirat ma'ad itu tempat kembali atau akhirat walam yaqsid bihi dan tidak bermaksud dengan ilmu tersebut illa wajhallahi kecuali karena Allah wadarul akhirati dan untuk negeri akhirat nanti. Fahadha minal faizina. Maka orang ini adalah minal faizina tergolong orang-orang yang beruntung. Semoga ini golongan kita semua. Baik, ada di yang kedua, hati-hati, waspada. Kamu datang untuk apa ini? Niat yang mana kira-kira? Yang kedua adalah rojulun tolabahu ada satu orang menuntut ilmu. Liyasta'ina bihi untuk dijadikan penolong ilmu tersebut. Ala hayatihi al-ajilati untuk kehidupan dunianya. Wayanalu dan agar mendapatkan bihi dengan ilmu al-izza kemuliaan waljah pangkat wal mala harta cari ilmu tapi ter tujuannya adalah untuk biar diundang ceramah banyak duit biar dihormati orang biar disanjung Na'udzubillah wa alimun bidalika, dan dia sadar wahwa dan dia alimun mengetahui bidalika dengan itu semuanya mustashirun dia merasakan rika kata kal khalihi rika kata khalbi khalihi itu lemah keadaannya. Wahai Wahissati maksudihi jeleknya niat. Nah. Ada orang menuntut ilmu, terbetik di hatinya nanti, wah harus belajar ceramah menghafal ini nanti. Oh, untuk dunia. Alhamdulillah. Cuman orang ini sadar kalau itu nggak benar. Tapi tetap digunakan untuk itu. Sering cita-citanya jadi rumahnya belajar ceramahnya pun biar biar mendapatkan uang. Tapi dia sadar sadar tentang kejelekan niat di dalam hatinya. Fahada minal mukhatirina. Ini orang yang bahaya. Minal mukhatirina dalam bahaya. Minal mukhatirina orang dalam bahaya. fa'in ajalahu kalau keburu kalau ajalahu buru-buru datang kepadanya ajal mustajil kan buru-buru ajalahu buru-buru datang kepadanya apa yang datang ajalahu ajalnya qabla taubati sebelum taubat khifa dikhawatirkan alaihi kepada orang tersebut min su'il khatimati su'ul khatimah pungkasannya buruk nah. dan banyak di kelompok yang kedua ini dia menuntut ilmu hayalannya adalah dunia tapi dia sadar kalau itu nggak baik sadar itu nggak baik maka orang itu dalam bahaya kalau tidak segera menyadari kemudian dimenarik dari niat busuknya tersebut, dia, dia akan terlena, maka dia akan sengsara juga pada akhirnya. Su'ul khatimah. Wa bagiya amruhu fi khataril masyiati. Tinggal urusannya, bagiya tinggallah. Amruhu urusannya orang tersebut fi khataril masyiati, ya dalam bahaya kehendak Allah. Maksudnya khotor masyiah tergantung Allah bagaimana memaafkan atau tidak fi khatarul masyiati di dalam bahaya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahaya maksudnya apa? Jika Allah menghendaki memaafkan akan Allah akan selamat kalau Allah menghendaki menghukum memang niatnya jelek. Wa in wuffiqa taubati kalau dia diberi taufik diberi taufik kesadaran untuk taubat qabla hululil ajali sebelum mati wa adhafa kemudian dia menambahkan ilal ilmi di samping pengetahuan yang sudah ada di otaknya, di pikirannya dengan kelompok pertama yang beruntung. Lihat, kadang-kadang seorang santri itu melihat kiai bukan suri tola dan kebaikannya, yang dilihat adalah keberhasilan urusan materinya. Dan zaman ini zaman seperti itu. Sehingga kalau kiai yang sudah bau-bau artis itu lebih digandrungi daripada kiai yang tulus tersembunyi para kekasih kasih Allah. Ada gebiar dunia, dunia media. Coba itu sebetulnya adalah kerusakan hati kiai yang masyhur sudah ada setengah artis lah bahasanya dikagumi digandrungi ada fannya banyak nah sebetulnya orang itu kan gandrung kepada dia bukan karena kebaikannya karena tenarnya karena kemasyurannya diam-diam di dalam hatinya dia rindu untuk masyur seperti dia dunia lagi oh, bahaya sekali itu makanya kaguman kita kepada ulama itu apa karena kemasyuran seseorang atau karena kesolehannya kalau kesolehan tidak harus masyur atas dasar apa kita gandrung kepada seseorang yang nggak jelas itu bersuri dan kita tidak pernah tahu nah, ini adalah yang pertama yang kedua kelompok yang kedua itu ada menuntut ilmu ada seorang santri menuntut ilmu itu pengen pengen mengidolakan seorang ustadz dari sisi apa kita idolakan tawaduknya sederhananya atau gebiarnya yang banyak gebiarnya pengen masyur seperti dia Naudzubillah. Pengen masuk seperti dia. Bukan pengen mengamalkan ilmunya. Bukan ingin meniru kekhusyuannya. Bukan ingin meniru kedermawanannya. Bukan ingin bukan ingin meniru ketulusannya, tapi hanya kemegahannya saja. Kemudian lihat lagi seorang ustadz rumahnya gede, pakai mobil. Yang dilihat Fa inna ta'ibu minad dzambi kaman la dzambah. Kalau dia sadar, menyesal alaihi syaitan telah menguasainya syaitan, dikuasai syaitan. Syaitan telah menguasainya. Fattakhadha ilmahu akhirnya menjadikanlah seorang murid ini menjadikanlah penuntut ilmu ini ilmu ilmunya ia menjadikan ilmunya apa dari atan perantara ila takatsuri untuk banyak-banyakan bil mali harta wa tafakhuri bangga-banggaan bil jahi dengan pangkat oh, oh. naudzubillah Nah, dari orang-orang seperti ini, kelompok tiga inilah kiai berantem hasut-hasutan, musuhan. Ini model-model model kiai kiai kelas ketiga ini. Yang dicari adalah dunia, jamaahnya banyak, tujuannya adalah untuk dunia kembali kepadanya. Wa ta'azzuz pengen bangga-banggaan, mulia-muliaan. Maksudnya sombong semua ta'azzuz, sombong-sombongan ta'azzus izzah sombong suratil adba'i dengan banyak pengikut banyak jamaahnya wow dia itu berusaha jadi kiai bikin jamaahnya banyak muridnya banyak ribuan jamaahnya banyak Masya Allah Kemudian yadkhul bi'ilmihi dia masuk dengan ilmunya karena hebat, ceramah hebat, kalimatnya indah, punya tulisan, ilmunya banyak. Hati-hati, maka karena dia ilmunya banyak, berwibawa dia. Orang pada mengaguminya, gandrung kepadanya, Masya Allah, hebat. Karena dia dikagumi, maka lihat, yadkhul bi'ilmihi kulam madkhal, maka dia biasa masuk dengan ilmunya kemana saja. Semua orang menerimanya. Masuk kemana saja. dengan harapan ayyagdiya dia minat dunia tarah untuk menyelesaikan urusan keinginan dunianya nah, akhirnya dia dengan kehebatan ilmunya masuk ke sana-sana lagi-lagi urusan dunia yang ingin dipenuhi fi di dalam dirinya sendiri nah, oh, oh, oh. wa huwa ma'adhalika dan dia pun demikian sudah sudah niat yang gak benar dia menuntut ilmu agar dia mendapatkan kemuliaan wah tujuannya jelek Wahwa ma'adhalika dan anehnya manusia bentuk ketiga ini pun demikian. Yudbir fi nafsihi menyembunyikan di dalam dirinya annahu sesungguhnya dia indallahi bimana kanatin. Dia seolah-olah menyakmat, dia seolah-olah dia menganggap dirinya itu di hadapan Allah itu sudah punya makanah pangkat. Makanya muncul orang ngaku-ngaku punya keramat. Ngaku-ngaku ketemu Nabi, biar dimuliakan sama orang. Hati-hati ya kan? Karena tujuannya adalah bukan Allah dan Rasulnya, tujuannya adalah manusia bernyanjung dia. Biar dapat dunia, maka muncul tadi berdusta ngaku ketemu Nabi biar dibilang wali, hati-hati. Pengen keramat-keramatan. Punya karomah, biar orang terkagum untuk jadi dunia tadi. Dia merasa punya pangkat di hadapan Allah, nasib buruk dia. Sudah jelek niatnya masih merasa punya pangkat, dengan aneh sudah bikin murka Allah tapi merasa dia dekat kepada Allah. Bagaimana dia? Littisami bisimatil ulama karena dia berlabel-label ilmu. Littisamihi dia pakai pakai atribut atribut ulama. litisami dia pakai nama-nama ulama simatil ulama dengan tanda ilmu pakai jubah pakai imamah masya Allah gayanya tasbihan Allah Allah Allah mengajian wah semuanya gaya yang ulama sudah ulama sudah setiap orang pasti lihat dia adalah ulama tapi busuk hatinya tadi untuk dunia wa tarasummihi birusumihim dan dia menggunakan sama atribut atribut ulama Fizai bajunya baju ulama wal mantiqi ucapan-ucapannya ulama matakalu bihi ala dunia sementara di dalam dirinya telah bergelimang dengan dunia dia pecinta dunia gayanya saja dikemas dengan agama makanya muncul ngiri musuhan sama saudaranya sama-sama anak kiai padahal berantem sama saudaranya nggak selesai-selesai rebutan kantin pondok dan sebagainya Masya Allah busuk hati-hati Zohiron dohirnya Wabatinan Dohir batinnya dengan dunia gayanya saja maka muncullah nanti bangga-bangga dengan harta aneh makanya kalau jadi ulama hindari bangga kalau bangga kamu bangga-bangga dengan dunia menunjukkan kamu kamu adalah serendah dunia mau bangga melihat cincinnya apa jammu jam apa mobilnya mobil apa bajumu baju apa wah semuanya urusan dunianya kalau sudah pakai baju yang mahal, sarung mahal, petentang, petentang begitu. jenjennya mahal, was gayanya. Malu. Ngaku ustadz seperti itu. Kalau ada orang pakai baju bagus, bukan karena kesombongan, nggak ada masalah. Tapi ada di dalam hatinya begitu terbetik untuk memenuhi segala urusannya dengan segala kemewahan karena dia sombong. Fahada minal halikin model orang begitu adalah minal halikin, halikin orang hancur. Hati-hati. Hai penuntut ilmu hati-hati karena Allah. Bukan karena sanjungan manusia, tapi karena Allah. Kalau niat kita nggak benar, lihat biarpun pakai baju kayak apapun tetap dia adalah orang rugi. Minal halikina dari golongan orang-orang yang akan dihancurkan oleh Allah di akhirat hancur. Wa binal hamqa termasuk orang-orang dungu al-maghrurina yang tertipu tertipu bagaimana tidak bagayanya ulama model ulama rasa ahli neraka modelnya ulama tapi dia pecat akhlaknya hatinya nggak benar hati-hati mengiri adalah tanda jauhnya dari rahmat Allah ada ustaz dengan ustaz ngiri awas hati-hati jangan sampai ada dalam hatimu awas awas awas ya ingatkan La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih dahsyat daripada hasudnya ulama. Karena setan yang gede, meracuni agar keluar dari wilayah kemuliaan lihat Melihat saudaranya berhasil, sakit. Hmm. Hati-hati ya, ingat. Imam Ghazali mengingatkan dalam kitab Ihya-nya tentang itu hasud. Dan hasud muncul subur di hati seorang anak, seorang santri ya karena ini tadi urusannya dunia bukan Allah dia menuntut ilmu hanya membesarkan kesombongannya sehingga nggak senang ada orang lain gede kayak dia pengennya di dunia paling alim dia yang lain bodoh semuanya mengururin tertipu bagaimana tidak tertipu dia itu tertipu apa idir roja uming mongkotiun an taubatihi sebab harapan untuk tobat sudah nggak ada orang model begitu bagaimana dia tobat oh dia merasa petentang mentengkonya keramat sudah pada bau oh, ini keramat saya, ini, oh, ini karena saya. Sudah tak bilangi, masya Allah. Wah kalimatnya tuh kalimatnya kayak wali, kada pendusta. Yang sering Buya ceritakan ngaku ketemu Nabi, ngaku-ngaku kadab itu pendusta-pendusta, ulama-ulama su yang membahayakan. Ya kalau ketemu Nabi beneran pasti akan sembunyikan. Hati-hati. Khusus ya tuh Nabi ini hati-hati. Kita membaca dalam buku cerita bagaimana orang mengaku-ngaku banyak sekali dan dia berdusta atas nama Nabi. Dan kalaupun kalian bertemu Nabi nggak ada perlunya kalian ceritakan beda si A, si B, si C kalau tidak ada urusannya dengan mereka. Jadi dalam mimpimu kamu ketemu sos Nabi, Nabi lalu berkata, "Hei nak, tolong berikan uang ini kepadanya dan titip salam ngaku kepadanya." Ah, baru kita bangun yang menyampaikan salam. Kalau cuma Anda bertemu Nabi di dalam mimpi, Anda sudah itu antara dirimu dengan dia pribadi. Baik anak-anakku, dengar bukan diobral sana sini itu merusak hati sombong kalau sudah orang begitu mungkak raja mungkotiun terputus tidak ada harapan lagi oh enggak benar lidhannihi karena dia menduga annahu minal muhsinina seolah-olah dia orang yang baik padahal dia tertipu wa huwa teman sementara dia terlena lupa an qaulihi ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman lima taquluna ma la taf'alun kenapa engkau pandai berucap sesuatu yang engkau tidak bisa melakukannya pandai ngomong wa dan orang tersebut mimman qala fihimur rasul termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh nabi mimman golongan orang qala yang berkata fihim tentang mereka Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu? Ana min ghairi dajjal Ana min ghairi dajjal aku Min ghairi dajjal ada selain dajjal Akhwafu alaikum minad dajjal lebih aku takuti daripada dajjal. Uh, Dajjal itu menakutkan kata Nabi, tapi ada orang-orang yang lebih aku takuti melebihi daripada Dajjal. Uh, kayak apa modelnya? Dajjal aja serem kok ada orang yang ditakuti Nabi melebihi daripada Dajjal. Fakila kemudian sahabat Nabi bertanya, Fakila ditanyalah Nabi oleh sahabat Nabi ditanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Siapakah dia itu yang kau takuti ya Rasulullah? Siapa orang yang lebih kau takuti daripada takutmu kepada Dajjal? Dajjal sudah serem fitnah Dajjal menyerikan, bro, dahsyat. Wah, fitnah Dajjal itu luar biasa. Bagaimana orang hamil suruh lahir-lahir kok? Orang mati suruh bangun hidup. Eh, hey, mendung turunkan hujan, sekarang turun hujan. Berhenti, berhenti. Ada benih ditabur, bertumbuh dan langsung berbuah, tumbuh dan berbuah. Ayo, mengapa? Apa tidak terkagum kita? terpesona kita yang tidak punya iman terpesona yang punya iman kuat hatinya tahu ini dajjal ini ngaku Tuhan ya nggak bisa percaya gimana saya percaya kepada kepadamu hey, dajjal ngaku Tuhan Wong kamu benahi matamu sendiri aja nggak bisa kok matamu kan sebelah ngerti ahli iman tapi orang yang tertipu begitu nggak tertipu menganggap dajjal Tuhan ini dajjal Nah, ternyata ada yang lebih ditakuti Nabi SAW. Apakah itu? Allah. Dijawab oleh Nabi, ulama usu, ulama tapi nggak benar. Allah naudzubillah. Ulama su, stempelnya stempel Nabi kemana-mana. <coughs> stempelnya stempel Nabi, gayanya gaya Nabi, semuanya kalimat Nabi. Nabi dijual untuk kekayaannya, untuk kepentingan dunianya Nauzubillah. Wahada yang ini, kenapa kok begitu? Kok lebih ditakuti Nabi? Anda dajjal, sesungguhnya dajjal itu tuhul idlal. Kalau dajjal itu tujuannya menyesatkan itu saja. Dan semua orang tahu dia menyesatkan. Kalau dajjal karuan, bajunya baju penyesat. Karuan itu modelnya model menyesatkan jadi orang langsung tahu faham ah, dajjal, matanya bijak, kemudian dia menyesatkan, enggak benar dajjal. Musuh yang berbeda dengan kita ketahuan, musuh itu, ah, musuh, dia bawa pedang lawan kita, mukanya begini, jelas. Tapi ini yang ditakuti Nabi ini apa? Modelnya bukan model dajjal. Modelnya model Nabi, gayanya gaya ulama. Lah ini banyak orang tertipu. Kalau ada maling, pemabuk, ngajar, kamu tidak akan belajar kepada dia. Karena dia adalah pemabuk dan maling. Ya tidak? Ada pezina, pemabuk semuanya. Kita belajar dengan dia? Tidak. Karena dia kita tahu dia seperti itu. Tapi yang repot penjahat pakai baju ulama. Nah ini yang menyeramkan. Duduk di mimbar. Jamaahnya banyak. Pengikut banyak. Luar biasa dikagumi orang banyak. Tidak tahu dari sisi mana dikaguminya tapi hatinya busuk lebih mengerikan daripada Dajjal kalau Dajjal mah ketahuan karuan dia berbeda model berbeda bentuk tapi ini sama dengan ulama wa insarafan nasa an dunya bilisanih lihat ulama model begini ulama su ulama palsu ini ulama jelek Biarpun kadang bilisani insorofa memalingkan nasa manusia anid dunia dari dunia mengajak orang memalingkan dari dunia menjauh dari dunia bilisanihi wa maqalihi dengan lesan dan omongannya ulama seperti itu kerjanya menjauhkan orang jauhi dunia jauhi dunia tapi fawada'in ilaiha bi'amalihi yang ngomong jangan hubud dunia, tapi wahwa wada'in ilaiha bi'amalihi akan tapi ternyata perilakunya mengajak cinta dunia. Lesannya ngomong jangan urusan dengan dunia, wasya dunia menjerumuskan, tapi perilakunya dia berkelimang dunia, ngurusi dunia. Walisanul hal afsah min maqal. Dikatakan oleh Imam Ghazali, lesan hal perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Kalau ada orang datang kepada kita kasih kepada kita ngasih contoh bersih-bersih, langsung kita ikut bersih-bersih. Daripada dia ngomong bersihkan tapi dia tidak mengerjakannya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perilaku itu lebih fasih, lebih membawa daripada omongan. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyal minha ilal mutaba'ati fil aqwal watiba'un nasi wataknya manusia itu ilal musa'adati fil amali di dalam mendukung dalam perbuatan maksudnya watak manusia itu di dalam mengikuti perbuatan seseorang lebih mudah daripada mengikuti omongannya inal wa tibalu ansi tibaun nasi watak dan karakter karakternya manusia ilal musa'adati fil amali di dalam mengikuti amal amyalu lebih condong minha daripada ilal mutabaati mengikuti fil aqwali omongan jadi kalau ada orang pandai ngomong saja kalau dia ada ngasih contoh susah kita mengikutinya tapi yang satu lagi dia ngasih contoh jarang ngomong mudah kita ikuti sebab lisanul hal afsah min salil maqal Fama afsadahu alangkah rusaknya hadal makrur ini orang tertipu. Bajunya baju ulama, busuk hatinya, hatinya hati dajjal. Busuk modelnya model ulama, ulama bajunya baju dajjal. Fama afsadahu, nah Fama afsadahu dan apa oh, bukan bukan alangkah rusaknya. Fama afsadahu dan apa yang telah dirusak oleh hadal maghrur orang yang tertipu ini. Yang dirusak oleh orang yang ngaku modelnya ustadz, gayanya ustadz pakai berjubah imamah tapi hatinya nggak benar. Yang dirusak oleh orang ini ternyata apa yang dilakukan lebih merusak, lebih rusak. Lebih banyak maaf satu apa yang ia, ia rusak itu lebih banyak aktar min ma aslahahu daripada yang ia perbaiki dengan perilakunya yang ngasih contoh yang jelek akan membawa kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan oleh ajakan lesannya dia ngomong sana nggak ada artinya nggak ada gunanya karena apa dia sendiri belum mengamalkan kebaikan atau dia melarang tapi mengamalkan dia orang akan menjijik coba kalau kita mengetahui ada orang kamu jangan melakukan gini begini gini gini ini tidak boleh dosa tapi dia melakukannya kita jijik dengan orang itu nggak senang secara otomatis kita akan ngomong pandai ngomong toh, Tapi sebaliknya orang dia mengerjakan sebuah kebaikan, mau tidak mau kita meniru. Lisanul hal antak wa afsah min lisanil maqal. Coba it la yastajri'ul jahilu ala rakhbati fid dunya tidak akan berani-berani orang bodoh dalam berkeinginan kepada dunia illa bistijra'il ulama'i kecuali karena dikasih contoh keberanian ulama bistijra'il ulama'i karena keberanian ulama' Jadi coba aja. Kalau seorang kalau kiainya sangat berbangga, masya Allah, ini cincinnya bagus ya, masya Allah. Ini jam saya jam harganya begini, saya beli di, di luar nih, harganya berapa ratus juta. Wah, setiap hari kau cerita itu gurunya tidak gitu, kamu terpengaruh pengaruh. Besok bingung cincin saya jelek, cari yang bagus terus. Omongannya nggak benar, omongannya bangga dengan dunia, murid nggak bisa benar. rusak kalau sudah kiainya berani murid lebih berani lagi dan beraninya orang awam dalam melakukan kemungkaran karena apa keteledoran seorang alim karena ngasih contoh yang jelek makanya dosanya orang yang oleh Allah ilmu lipat orang dekat dengan kemuliaan yudha'af lahal adabu akan diperlipatkan dakan dosa hukuman bagi orang yang ngerti ilmu Fakat sara ilmuhu maka menjadilah ilmunya orang tersebut sababan sebab li jaraati ibadillahi beraninya hamba-hamba Allah ala maksiat maasi untuk bermaksiat kepada Allah. Wa nafsuhu al-jahilatu mudillatun ma'a pun demikian, wa nafsuhu al jahilah nafsuha wa nafsu. Yang bodoh itu mudillatun manja. Terus gimana sih manja? Jadi gini loh. Nafsu itu dikatakan Imam Musi nafs an nafsu katifli. Hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita biarkan akan besar terus nyusu. Jadi bayi itu kalau tidak pernah disapeh, sapeh sampai tujuh lah disapeh ya, dipisah dari susu, itu sampai berapa pun tetap nyusu itu. Begitulah hawa nafsu itu kalau tidak pernah diperangi terus manja, mudillah. Manja hawa nafsunya itu manja. Enggak beres-beres, hawa nafsu katifli. In tuhmilhu syab'ala khubir radai, ya kan? hawa nafsu itu kayak anak kecil kalau engkau biarkan terus dia akan besar dengan nyusu sampai 10 tahun juga masih nyusui nah ini karena biasa tapi kalau nah, ini hawa nafsunya terus diiming-iming kalau dia tidak pernah memerangi hawa nafsu dituruti dia tidak pernah tahu kalau dia itu dalam dalam dia tidak sadar kalau dia nggak benar terus bahkan malah dibesarkan hawa nafsu wah kayak sudah wali keramat sehingga sudah wah ini gara-gara saya ini orang itu runtuh itu bisnisnya tak aku bilang ya aku bilang kamu jangan begini kamu masih melakukan makanya hancurlah kau ah kue keramat-keramatan begitu sudah sombong tentang petenteng itu ada model orang begini hati-hati ini ulama suk menjual agama wa ma'adzalika ma'adzalika pun demikian tu mannih wa turajjihi wa tad'uhu ila anna ala ayyamunna 'ala Allahi bi'ilmih wa ma dzalika tumannihi wa turajjih pun demikian lihat dasar orang tertipu orang tertipu hawa nafsunya itu selalu berkata kamu hebat tumannih memberi angan-angan turajjih harapan watatuhu dan mengajaknya untuk untuk berharap. Jadi gini, maksudnya apa? Sudah enggak benar, tapi hawa nafsunya masih mengatakan ngajak terus kepada ketidakbenaran itu. Oh, hebat lihat. Tuh, Haji benar, jamaahmu banyak tuh. Banyak banyak, semua orang kagum kepadamu. Pejabat tunduk sama kamu lihat. Terus diiming-iming. Besok ngasih duit. Berapa tadi duit satu miliar? Besok ngasih lagi. Terus diiming-iming وتضعه الأيمن على الله bi'ilmih أيمن على الله بعلمه mestinya kan orang itu kan bersyukur kalau dikasih ilmu kepada Allah ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah kau beri ilmu sehingga aku bisa ngerti tapi tidak model manusia ini ya Allah aku sudah bisa berbuat nih ya Allah ilmuku sudah banyak ya Allah lihat lihat jamaah banyak ini sombong malahan ini ada modal begitu hati-hati wa takhayyala ilaihi nafsuhu wa tukhayyil ilaihi nafsuhu dan memkhayalkan hawa nafsunya kepada dirinya tersebut annau khairu min katsiri min ibadillahi dia itu seolah-olah lebih bagus di antara orang-orang yang lain. Annahu sesungguhnya dia khairun lebih bagus, lebih bagus min kathirin min ibadillahi dari banyak hamba-hamba Allah. Inilah. Yang ketiga ini paling dasar. Imam Ghazali ceritanya panjang. Ulama su bajunya imamah, tanya imamah pandit. Bajunya kayak baju ulama. Imamahan, jubahan, wah masya Allah. Tapi dunia tuh, dunia, dunia, dunia lebih kejam, lebih mengerikan daripada Dajjal. Gayanya ngajak kepada kebaikan, tapi sesungguhnya dibalik itu adalah untuk kepentingan dirinya, hawa nafsunya. Oh ini yang paling pelik yang ngomong begini juga tertipu barangkali Naudzubillah. semoga Allah menjauhkan kita dari ketertipuan sudah begitu merasa paling bagusnya ya ada kayak saya ini berapa sih santrinya berapa orang yang sudah tobat di tangannya Hah? tobat di tangan kita sudah kita punya tim grup hebat mulai sombong menganggap dirinya adalah orang yang paling baik khair min kathir min ibadillahi Seolah-olah lebih bagus dari yang lainnya. Hancurlah orang begitu rendah. Itulah ulama su. Tapi ulama Allah yang sesungguhnya akan sering menitikkan air mata, menyesal, tidak sombong ulamanya Rasulullah. Fakun penutup ayuhat talib wahai para santri. Hei santri, jadilah kamu minal farikil awwal yang menuntut ilmu hanya karena Allah, karena akhirat. Hati-hati. Jangan salah niat dalam menuntut ilmu. Kalau salah batalin jualan saja. Kalau kamu cari ilmu, cari duit mending ke pasar sana. Ke pasar sana sudah, tidak usah. Jualan sana lebih bagus daripada kamu cari ilmu harapanmu dunia. Hayal untuk dunia. Wahdar antakuna minal farikit thani. Awas jangan menjadi kelompok yang kedua. Fakam min musawwifin alangkah banyaknya orang yang menunda-nunda orang yang kedua tadi dia ngerti tapi sadar dia ngerti itu jelek sadar itu jelek dia melakukan kejelekan tapi sadar musawif lalu menunda-nunda kami musawifin alangkah banyaknya orang yang menunda-nunda ajalahul ajalu didahului oleh ajalnya qabla taubati sebelum mati fa khasira kemudian menjadi rugi nah tadi jadi menjadi orang yang kedua yang kedua adalah melakukan kejahatan dia sadar tapi dia nggak segera untuk naudzubillah mati dalam keadaan rugi dia wa iyyaka dan awas antakuna jangan menjadi engkau minal fariqi tsali kelompok yang ketiga fatahlak maka kau hancur halakan dengan kehancuran la yurja ma'ahu yang tidak ada harapan lagi setelah itu falahuka keberuntunganmu wala la yuntadhar dan tidak bisa dinanti-nanti solahuka baikmu ini koreksi dulu diri kita menuntut ilmu karena apa khususnya yang di rumah punya makom bapaknya punya pesantren dan sebagainya jangan-jangan kamu menuntut ilmu jangan hanya ingin mempertahankan posisi ya, posisi mewah orang tuamu yang dicium tangannya disanjung disenangi hati-hati niat yang benar karena Allah kalau niat ini benar nggak bisa dibeli kan nggak bisa dibeli oleh orang kaya nggak bisa dibeli oleh pejabat runtuh imanmu Nabi sudah mewanti-wanti mengasih rambu-rambu man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba anhu thuluthadini kalau ada seorang alim yang tawaduk dengan ula, dengan orang kaya karena kekayaannya dua per tiga ilmunya hilang kalau sudah sama orang kaya tuh ah, munduk-munduknya karena kekayaannya tapi kalau kita menghormat orang kaya karena kesolehannya hal yang baik kalau kita menghormat pejabat karena jabatannya rendah kita itu dua per tiga iman kita hilang tapi kalau kita menghormat pejabat karena kesolehannya ya nggak apa-apa cium tangannya misalnya Umar bin Abdul Aziz kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz datang kepada kita hari ini tak cium tangannya dan kakinya karena dia orang soleh yang sangat warok sangat takut tidak mau memakai uang negara hati-hati sampai suatu ketika beliau itu adalah punya hadas besar harus mandi besar junub beliau harus mandi besar karena musim dingin harus pakai air hangat untuk melakukan sholat subuh oleh yang membantu dimasakkan air panas setelah air panas dikirimkan ke kamar mandinya mau dipakai waktu mau pakai dia sadar ini kamu bakar dengan kayu di mana Dijawab oleh yang mengerjakannya, ya khalifah itu kami bakar dari kayu bakar miliknya Baitul Mal milik negara. Astagfirullah. Aku tidak akan menggunakan air tersebut. Biar aku kedinginan. Musim dingin, kamu tidak pernah tahu namanya musim dingin. Musim dinginnya di sini itu masih anget. Kalau musim dingin itu semuanya kayak jadi es beku. Rodok. Tapi Saidina Umar bin Abdul Aziz nggak mau makanya pondok ini nak bingung nak bahaya susah kalau kamu jadi kiai kalau nak waspada ada barang-barang pondok gimana anakmu makan kue-kue seharusnya untuk santri tiba-tiba dimakan oleh anakmu ada beberapa cara kalian kalian harus membayar misalnya untuk kelepas daripada keharuman harus misalnya kamu jadi kiai ada orang ngasih kue padahal kue bukan belum tentu untuk kamu sendiri untuk yang lainnya untuk santri tak anakmu ngambil seenaknya sendiri bagaimana yuk nanti dia kasih kasih cara-cara diantaranya kamu sudah mengira-ngira kira-kira berapa sih yang dimakan oleh anakmu kira-kira satu bulan kamu bayar termasuk diantaranya mungkin suatu ketika kamu ada menjadi seorang ustadz dikasih uang potong berapa persen untuk membayar barangkali anakmu makan makanan tersebut wah bahaya loh naik ya. ada di dapur tadi orang ngasih yang makan pertama siapa kadang-kadang anakmu kan karena yang paling dekat gimana itu semua kamu menyelesaikannya paling susah hati-hati jangan seenaknya harus ada hitungannya per bulan kalian harus bayar berapa apakah 5 juta 20 juta diniati untuk jangan sampai anak kita makan makanan yang haram ini sering terlena yang demikian itu nggak sadar makom bapakmu juga menjadikan orang terlena sehingga menuntut ilmu hanya karena ingin mempertahankan makom bapaknya nggak benar bukan karena Allah itu nanti sengsara dia rugi baik begitulah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam menuntut ilmu waspada hati-hati ya berat tapi pangkatnya tinggi ulama Rasulullah SAW tapi kuncinya ada di hubbu apa bersihnya niat kalau niatmu bukan karena dunia karena pangkat maka ketahuilah setelah engkau mendapatkan ilmu gak akan tergiur dengan pangkat dan harta gak akan bisa dibeli dirimu oh sekarang banyak kebeli beli kasih berapa ratus juta saja sudah berubah faham, berubah pemikiran, berubah fatwa. Ini ulama model apa itu? Dan tidaknya semua orang dari kita ini waspada takut. Jangan merasa bersih. Dan kadang kita perlu menjaga jarak antara kita dengan ulama, dengan orang kaya. Kita harus kalau ketemu orang kaya wajar saja kita kita tidak akan datang ke rumahnya mungkin kecuali karena di saat dia sakit. Sampai datang ke rumahnya orang kaya bisa saja runtuh imannya itu. Dan orang yang kaya yang ikhlas tuh nggak harus kita datangi dia. Dia ngerti berbuat baik. Banyak pejuang-pejuang sini orang-orang kaya, dia tidak tahu rumahnya di mana dan dia tidak tersinggung kok. Kita tidak pernah nginjekkan rumahnya banyak kok dan mereka enjoy, mereka nyaman sampai tidak tahu rumahnya mana, tidak tahu kalau kemudian bahannya sakit yang meninggal baru kita datang dan kadang kalau kita harus datang itu setan yang berbicara itu datangnya karena Allah atau karena dia orang kaya itu masalah nanti oh berat jadi ulama kalian nanti berat sekali godaanmu adalah dunia sama pangkat pejabat saya merinding kalau tiba-tiba ada pejabat kalian langsung berontak berdiri, ada artis berdiri. Terus apa sih? Eh, apa yang menjadikan kalian kagum? Kalau ke artis soleh ya karena kesolehannya. Pejabat yang soleh karena solehannya. Nggak tahu. Bangga fotonya sama pejabat, foto sama artis bangganya setengah mati. Ini model apa kamu itu? Hah? Kok bisa? Disimpan punya foto dengan ini dan sebagainya. Astagfirullah Mana apa kebanggaan itu? Dengan ulama Rasulullah, ulama yang tulus. Kalau sudah senang dengan pejabat, senang dengan dunia-dunia artis dan sebagainya, sebenarnya orang itu sendiri sedang masyhur ya. Kagum dengan kemasyhurannya. Kadang kita ngenes ya. Ada orang mungkin senang dari mana bu kenal? Jawabnya satu dari televisi dan sebagainya. Lebih terkagum dengan ustadz televisi, Enggak pernah menolong dia, enggak pernah ngajari wudhu dia, gara-gara televisi. Jadi ibu kenal punya di televisi, ya masya Allah kasihan bu, kasihan ibu. Akhirnya melupakan kiai kampungnya, yang sering punya serukan. Kiai kampungnya tidak dihargai, Buya lebih dihargai daripada kiai kampungnya. Ini ada model-model semacam ini. Pernah suatu ketika Bu Yadi di sebuah undangan pengajian di daerah Jawa Tengah sana, Jawa Tengah. Kita sudah datang biasanya kalau Buya datang kan pihak Buya pengen langsung segera aja deh, jangan lama-lama acara begitu. Rupanya bahasanya tuan rumah dan masyarakat berkata, "Buya, nunggu kiai baru dimulai." Oh gitu. Baik akhirnya tidak lama kemudian ayo dimulai lah mana kiainya ya itu wah kiai itu tadi jadi setelah Buya tanya kapan dimulai nanti nunggu kiai tidak lama kemudian memang ada satu orang datang dia pakai sepeda motor dan Buya masih ingat bahasanya pakai mantel karena hujan setelah dilepas kemudian dia mengambil kopiah yang hitam di balik dadanya di balik bajunya sambil begini jalannya pun setengah bungkuk-bungkuk tanda orang untuk dia tidak ngira kalau itu kiai tiba-tiba duduk-duduk yang nyalami hanya berapa orang saja berbeda waktu Buya datang yang nyalami semua berdiri setelah selesai Buya melihat orang itu kemudian setelah itu kok Buya nanya kapan dimulainya kiainya datang tidak lama kemudian kok ayo Buya dimulai naik ke atas ke panggung lu mana kiainya itu kaget Buya kiainya tidak dihormati kiainya tidak dihargai akhirnya itulah jadi materi Buya di setiap ke kampung-kampung kita ajari orang agar menghormati orang kampung kiai kampungnya makanya ceramah Buya dari awal akhir adalah penghormatan kepada kiai kampung orang gampang tertipu terpesona dengan kebiar lihat orang terkenal bangga dekat dengan mereka tapi dia lupa dengan kiai kampung yang waktu bapaknya meninggal pun dia yang sibuk bapaknya ibunya meninggal dia sibuk neneknya meninggal dia sibuk yang ngajari wudhu kalau kalian tidak bisa menghormati kiai kampung, kalian tidak akan menjadi manusia terhormat. Justru kiai-kiai kampung itu kiai yang masya Allah, nggak pernah masyhur namanya, yang kenal hanya, yang mengenal hanya Allah. Jadi nah, sekarang ada gaya hidup gitu. Sehingga pengajian saja kalau ustadznya tidak setengah artis itu sudah nggak begitu semangat, nggak kurang rame katanya. Astagfirullah. Ada sebuah pengajian seorang ibu yang solehah kita mendengar beritanya ajib yang hadir orangnya banyak tidak pakai ekspos tidak pakai ekspos media sejuk suasananya indah nggak macam-macam tidak pakai promo yang hadir orang banyak Allah yang menggerakkan hati mereka tidak pernah ada di pajang fotonya sekalipun nggak pernah ada orang tahu tapi tidak menyata tiba-tiba Allah kirim orang untuk datang kepadanya. Kesimpulannya begini nak, kekaguman jadi niat di dalam hatimu itu bisa kebaca, niat di dalam hati seseorang bisa kebaca di dalam urusannya dengan orang lain. Kalau niat di dalam hatimu adalah mencari dunia, mencari ilmu untuk dunia, maka akan muncul kamu pengagum ahli dunia. Kalau mencari ilmumu karena dunia, maka engkau akan terkagum-kagum dengan ahli dunia. pantang berdiri untuk orang kaya karena kekayaannya awas tapi kalau ada orang kaya yang soleh ada di antara sesepuh kaya soleh dia cium tangannya kok ada di antara orang-orang kaya yang soleh dia hormati bukan karena kekayaannya tapi karena karena dia soleh dia takut kepada Allah dia takut keharaman orang awam tapi dia kaya bukan karena kekayaannya jangan berdiri karena kekayaannya jangan berdiri karena jabatannya dua per tiga imanmu akan hilang hati-hati urusannya dengan niatmu jika niatmu mencari ilmu karena dunia lihat kamu akan terkagum dengan ahli dunia dan kamu akan terpesona dengan kebiar dunia sengsaralah dirimu semoga Allah menjaga kalian tapi yang menuntut ilmu karena Allah untuk mencari ridho Allah akan semakin indah dan indah karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad ridho dan akan membuahkan ketulusan. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang karena Allah. Diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Dijaga hati kita. Dijaga hati kita. Dijauhkan kita dari ulama dari menjadi ulama su. Dijauhkan kita dari menjadi ulama-ulama yang dimurkai oleh Allah. Semoga Allah memilih kita menjadi kekasih-kekasihnya panjang umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat dimudahkan untuk mengamalkan ilmu dijauhkan kita daripada hubbud dunia dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita jangan jadikan dunia di hati kita Allah mudahkan urusan orang tua kalian orang tua kalian orang tua kalian dalam mencari rizki dapat rizki yang halal penuh berkah dan semoga Allah mudahkan kalian untuk meniti kemuliaan sehingga kalian mulia di dunia dan di akhirat Allah menjaga akhlak kalian menjaga akhlak kalian, menjaga kehormatan kalian, menjaga kehormatan kalian. Allah mengampuni dosa kita semua. mengampuni dosa orang tua kita dan guru-guru kita. Panjang umur semua, sehat afiat, khusnul khatimah, Al-Fatihah. Ya, hari syukran ya. Salah. Bila taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.